hakikatnya adalah mencakup dua perkara. Yang pertama adalah tafwid al-amr ilallah, Menyerahkan urusan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang menyelesaikan segala sesuatu berdasarkan kehendak dan keinginan Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita beramal, setelah kita mencari sebab, berusaha untuk mengambil sebab, maka kita tidak menoleh lagi kepada sebab tersebut. Setelah kita beramal, dan menyerahkan seluruhnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mendatangkan keberhasilan dari sebab yang kita harapkan tersebut atau tidak? Naam. Sebab berhasilnya sesuatu yang diharapkan dari seseorang di saat mereka mengharapkan sesuatu itu ataukah hasil dari sesuatu itu ada beberapa macam ada beberapa hal yang pertama harus menempuh sabat harus menempuh sebabnya kemudian yang kedua solahiyatul amal ya benarnya amalan tersebut sesuai amalan itu. Kemudian yang ketiga khulul amri anil mudad. Hilangnya pencegah, hilangnya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikendaki tersebut. Seperti obat misalnya seorang dalam keadaan sakit. Tentunya dia berusaha untuk mencari sebab-sebab penyembuhan. Maka dia mencari obat. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadawau. Hendaklah kalian berobat. Tunjukkan bolehnya seseorang itu. Bahkan dianjurkan bagi seseorang untuk mencari-cari sebab penyembuhan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan itu kepada kita. Maka di saat seseorang dalam keadaan sakit dia berusaha untuk mencari obatnya. Kemudian di saat dia telah menemukan obatnya. Nah, tinggal dilihat apakah obatnya itu cocok. Apakah obatnya itu pas? Kalau obatnya itu benar, maka berarti dia soleh lil mahal. Ya, sesuai memenuhi tempatnya. Ya. Nah, ini berarti merupakan salah satu langkah dan merupakan salah satu yang mengantarkan pada kesembuhan. Kemudian yang ketiga, apakah tidak ada lagi yang dia lakukan dari pencegah dan yang menghalangi dia dari penyembuhan tersebut? Misalnya mungkin ada pantangan-pantangan yang dia tidak boleh memakannya. Maka dia berusaha menghindari itu. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan apa yang dia kehendaki yaitu asyifa, sembuhan. Nah, akan tetapi walaupun ketiga perkara ini terdapat di dalam sesuatu, semuanya harus di barengi dengan sifat tawakal. Karena segala sesuatu berdasarkan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab walaupun ketiga perkara ini terdapat di dalam satu sebab yang kita akan daki, akan tetapi jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan, maka seorang tidak akan mengalami mengalami kesembuhan. Oleh karena itu, at-tawakkulu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala tentunya harus dibarengi dengan akhdul asbab, berusaha untuk mencari sebab-sebab. Para ulama salaf mereka mengatakan bahwa at-tawakkul biduni akhdhi sabab qadhun fi tauhid. Ya. Bertawakal tapi tidak ingin mengambil sebab. Maka ini namanya qadah fit tauhid. Akan merusak tauhid seseorang. Nah, akan tetapi ya menghilangkan sebab ya ya tawakul dengan tidak mengambil sebab ini merusak tauhid seseorang dan juga dari satu sisi ya tidak sesuai dan tidak sejalan dengan akal qadhun fit tauhid wa qadhun fil aql aidan nah di sini asy Muhammad bin Shalal utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan beberapa jenis dari anwa'ut tawakkul jenis-jenis tawakal Qala rahimahullah wa'lam anna tawakkula anwa'ud. Ketahuilah bahwa bertawakal itu ada beberapa jenis. Al-awwal yang pertama At-tawakkulu 'ala Allah taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa min tamamil iman wa alamati sidqihi merupakan kesempurnaan iman dan tanda-tanda kebenaran iman tersebut. Wa huwa wajibun la yatimmul imanu illa bih. Dan ini adalah suatu yang wajib. Tidak sempurna keimanan kecuali dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabaqa daliluh dan telah disebutkan dalilnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala wa 'ala Allah fatawakkalu. Hanya kepada Allah bertawakal, yakni bertawakallah kepada Allah, jangan bertawakal pada selain Allah Subhanahu wa taala. ats tawakkulu sir Bertawakal dengan tawakal sirri. ayya'tabida ala mayyitin fi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Yaitu apabila seseorang menyandarkan diri kepada seorang yang telah meninggal dalam hal mengambil manfaat atau menolak kemudaratan. Fahada syirkun akbar. Maka ini adalah syirik yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Bertawakal kepada sahibul qabr. Karena dia orang yang saleh karena dia sewaktu hidup dikenal kesolehannya dan dikenal bahwa dia mempunyai karamah. Maka mungkin di saat dia meninggal pun mendatangkan manfaat. Maka di saat dia mengharapkan sesuatu tawakalnya kepada sahibul qabr. Ini namanya tawakul sirri ya ketika khawatir terhadap mara bahaya dan kemudaratan yang akan menimpa dia, maka dia mengatakan saya menyandarkan diri saya bertawakal kepada Syekh Fulan. Wa huwa mayyitun fi qabri. Dia mati di dalam kuburnya. Maka ini syirik akbar. Liannahu la yaqa'u illa mimma ya'taqidu anna li hadzal tasarrufan sirriyan fil kaun. Sebab tidaklah terjadi yang demikian kecuali dari orang yang meyakini bahwa orang mati ini mempunyai tasarruf sirri. Ya, dia punya kegiatan rahasia di alam ini. Maksudnya bahwa orang yang telah meninggal itu ya mampu untuk menolak kemudaratan dan mendatangkan manfaat di alam ini. Nah, sehingga kalau dia berjalan dia merasa bahwa orang ini senantiasa memperhatikan dia. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia merasa bahwa orang ini mengetahui bahwa dia sedang melakukan itu. Hmm? Nah, bahwa Syekh Fulan mungkin melihat apa yang saya lakukan. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Wala farqa baina ayyakuna nabiyan aw waliyan aw taghutan. Aduan lillahi ta'ala. Tidak ada perbedaan. Apakah dia bertawakalnya kepada Nabi ataukah kepada wali atau kepada malaika atau kepada jin ataukah kepada tagut musuh Allah Subhanahu wa taala seperti badawi dan yang semisal dengannya Al-thalithu at-tawakkulu alal ghair. Bertawakal kepada yang lain. فيما يتصرف فيه فيه الغير dalam perkara yang lain ini mampu untuk melakukannya begitu. Dia mampu untuk bertindak, mampu untuk melakukannya. Ya. Secara zahir dia bisa melakukan itu. Ma'asyur tapi dia punya perasaan bi'ului martabatihi dia punya perasaan bahwa yang dia bertawakal kepadanya itu punya tingkatan yang lebih tinggi dari dia. Tingkatannya tinggi. Sedangkan dia inhitati martabatil mutawakili anhu. Dan rendahnya kedudukan yang bertawakal. Ya, ya menyerahkan urusannya kepada orang itu karena orang itu misalnya saudagar, kaya raya. Nah, sehingga dia merasa aman. Sudah, pokoknya saya bertawakalannya kepada eh, kepada kamu dalam hal maisha, dalam hal nafkah dan pemberian eh, apa gaji uang setiap hari dalam memberikan kebutuhan kepada keluarga saya, ya saya serahkan urusan seluruhnya itu kepadamu. Nah, dalam kondisi dia merasa dirinya rendah dan yang dia bertawakal kepada orang yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, mithlu ayya'tabida alaihi fi husulil ma'ash seperti dia menyandarkan dirinya kepada orang tersebut dalam hal memperoleh maisha, penghidupan. Ya. Nafkah. Wanahwi dan yang semisalnya. Fahada mina minasyirkil asghar. Maka ini salah satu jenis dari syirik kecil Ya. Karena kok tidak disangkut pautkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi dia menyerahkan urusannya kepada orang itu dari sini tidak nampak kesyirikan karena memang orang itu mampu begitu. Dia kaya raya. Dia bisa punya harta. Nah. Ya. Tapi dari sisi yang lain, ketika dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada dia kok semata-mata dia menyerahkan urusan kepada orang tersebut semestinya dia memikirkan bahwa yang ada pada orang itu itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga jangan dia semata-mata menyerahkan urusan pada orang itu, tapi yang inti yang utama adalah kepada Allah. Sehingga dari sini terjadi kesyirikan. Dari sisi tawakul walaupun tawakulnya tidak sampai kepada syirik akbar. Kenapa? Likuwati ta'allukil qalbi bihi. Karena kuatnya ya, ketergantungan hati itu kepada dia. Seakan-akan kalau sudah tidak ada dia, wah dia tidak bisa hidup lagi. Begitu. Sehingga sangat ketergantungannya itu kepada orang tersebut. Waliktimadi alaih dan menyandalkan diri kepadanya. Amma lawi'tamada alaihi ala annahu sababun. Adapun kalau dia menyandarkan diri kepada orang tersebut dengan meyakini bahwa dia hanya sebagai sebab wa anna Allah taala huwa alladhi qaddara dzalika ala yadih dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan hal tersebut melalui tangan dia fa inna dzalika la ba'sa bihi nah, dalam hal ini tidak mengapa Naam Idza kana lil mutawakkil alaihi adharun sahihun fi husuli au idza kana lil mutawakkil alaihi adharun sahihun fi husuli jika yang ditawakali itu ya hmm, apa cara mencari nafkahnya itu benar asarun sahih ada pengaruh yang sahih ya pencarian nafkah yang benar dalam menghasilkan harta tersebut maka tidak mengapa ya nah beda kalau yang dia menyandarkan diri kepada orang nah orang itu mencari nafkah dalam perkara-perkara yang haram hartanya haram lain sehingga hukumnya pun jadi haram nah Ar-rabi'u. Yang keempat. At-tawakkulu alal ghairi. Bertawakal kepada yang lain. Selainnya. Fima yatasarrafu fihil mutawakkilu. Dalam perkara yang al-mutawakkal afwan fima yatasarrafu fihi al-mutawakkalu dalam perkara yang bisa dikerjakan oleh yang ditawakali, yang diserahkan padanya urusan. Nah, bihaitsu yunibu ghairah di mana dia meminta ganti yang lain begitu sebagai perwakilan fi amrin dalam perkara tajuzu fihi niabah yang boleh padanya itu ganti diganti Naam fahadha la ba'sa bihi ini tidak mengapa yang demikian ya yang seperti ini yang dikenal di dalam kitab-kitab fikih babul wikalah Gitu. Bab perwakilan, memberi wakil, memberikan urut apa? E, perwakilan kepada seorang untuk mengurusi, tidak mengapa. Ya. Wali misalnya. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Wali ini menyerahkan urusan pernikahan itu kepada si fulan. Saya serahkan pada kamu. Ya, maka yang diserahkan itu yang pada asalnya statusnya bukan wali menjadi wali. Karena dia sebagai wakil. Begitu. Seorang ingin membeli sesuatu. Dia mewakilkan itu kepada seorang yang lain. Tolong kamu belikan saya ini. Ya. Padahal harta itu bukan miliknya yang diwakili milik yang pertama. Si A. Si A mengatakan kepada si B, saya wakilkan padamu, tolong belikan aku barang ini. Belikan aku motor misalnya, ataukah mobil. Nah B ini tidak punya harta. Tapi karena dia telah mendapatkan perwakilan dari si A, maka dia pun statusnya seperti si A di dalam e, punya kewenangan di dalam mengurusi uang itu. Pada asalnya bukan milik dia. Nah, ini boleh yang demikian. Tentunya. Ya. Tapi dalam perkara kata beliau tajuzu fihnya apa? Yang boleh padanya pergantian. Ya, boleh diwakili. Nah, bukan dalam perkara yang tidak boleh diwakili sudah kamu jadi wakilnya sebagai eh, laki-laki uh, yang mau menikah, yang mau akad. Dianya, si A-nya yang mau menikah, ya, karena mungkin ada alasan, uzur, gak bisa hadir untuk mengijab kobul, saya wakilkan pada kamu untuk uh, mengijab kabul. Sehingga ketika ijab kabul dia mengatakan kabul tuh ya dia yang menikah bukan kamu. Hmm. Bukan si A. Nah. Hah? Sholat. Ya. Sholat lima waktu. Atau sholat-sholat yang lain. Tiba waktu sholat duhur. Sepertinya saya nggak bisa sholat duhur. Sudah, nah minta kamu wakilkan saya untuk sholat duhur. Tak boleh, haram. Nah, puasa. Naam. Ah, sepertinya saya tidak mampu untuk berpuasa. Saya wakilkan pada kamu. Tak boleh. Nah, jadi dalam perkara-perkara yang diperbolehkan bijalalatil kitabi was sunnati wal ijma' berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Faqad qala Ya'qub libani bani, telah berkata Yakub kepada anak-anaknya dalam surat Yusuf ayat 87. Ya bani yadhabu wahai anak-anakku pergilah kalian fatahassasu min Yusuf wa akhi maka carilah khobar dari Yusuf dan saudaranya. Nah, di mana Yakub memberikan pencarian khobar tentang anaknya kepada anak-anaknya, diwakilkan kepada mereka. Artinya bukan Yakub yang berangkat, tapi cukup anak-anaknya. Nah, ya, ini juga menunjukkan bolehnya Hmm, memberikan perwakilan itu. Wa wakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sadaqati ummalan wa huffadha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewakilkan untuk menjaga sedekah kepada para amil dan para penjaga-penjaga sodakoh. Wa wakala fi ithbatil hudud wa iqamatiha dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewakilkan dalam hal menetapkan hukum had dan menegakkan hukum had, hukum rajam. Naam. Ya. Rasulullah memberikan perwakilan itu kepada Abu Hurairah untuk menjaga sodakoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Saad bin Muad untuk menetapkan hukum terhadap Banu Quraidah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain yang menunjukkan boleh. Wa wakal Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fi hadihi fi hajatil wada'. Ya, dan mewakilkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada sembelihan Rasulullah pada hajatul wada ayatasaddaqa bijuludiha wa jilaliha untuk bersodakoh dengan kulit-kulit dari sembelihan itu dan e, kebanyakan dari daging-dagingnya untuk disodakohkan Wa ayyan harama baqiya minal mi'ah juga Rasulullah mewakilkan kepada beliau untuk menyembelih apa yang tersisa dari seratus ekor unta ba'da an nahara sallallahu alaihi thalathan wasittina. setelah beliau sendiri menyembelih unta dengan tangan beliau yang mulia 63 ekor Rasulullah SAW sendiri. Ya, ini bukan nyembeli, tapi nahar unta 63 kali dengan tangan beliau sendiri. Ya. Subhanallah. Kalau melihat urusan model penyembelihan yang kemarin, kalau jumlah 63 mungkin dari pagi sampai malam. Ngurusi satu ekor sapi saja berapa menit itu untuk ngurusi satu ekor. Nah, ini kalau 60, 63. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendirian. Subhanallah. Wa amal ijma'u ala jawazi dzalika fa ma'lumun min haitsul jumlah. Adapun ijma' atas bolehnya ini perwakilan seperti ini ini adalah perkara yang dimaklumi secara global. Nah, ini ikhwan fitina azakumullah berkenan tentang pembagian tawakal. Bahwa di sana ada tawakul yang boleh, ada pula tawakul yang haram, syirik asgar, dan ada pula tawakul yang sifatnya syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Wallahu a'lamu bissawab. إلى هنا تفضلوا حفظكم الله